Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ataka hadithul ghashiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan وإلى السماء كيف رفعت dan langit bagaimana ditinggikan وإلى الجبال كيف نصبت dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan Dan bumi, bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh, kepada kamilah mereka Kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.